Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa kejadian dalam perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan bersama dengan Amir bin Fuhairah dan yang menjadi penunjuk jalan adalah Abdullah bin Uraiqid Ad-Dili yang mengantarkan mereka sampai ke Al-Madinah dan telah disebutkan pula kisah Suraqah bin Malik yang hendak menghentikan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Jalla wa ala menghendaki lain. Allah tabaraka wa taala ingin melindungi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang memelihara kamu dari manusia. Sehingga Surakah pun tidak berhasil bahkan kudanya pun terjatuh berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau melanjutkan perjalanan bersama dengan Abu Bakar Siddiq dan sempat beristirahat di siang hari di tempatnya Umm Ma'bad maka di sana pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah dan itu terjadi pada tahun Paceklik di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau memerah kambing milik Ummu Ma'bad yang tadinya tidak ada air susu sama sekali namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air susu yang banyak sehingga mereka meminumnya dan telah diminum pula oleh ahlul bait dan diberikan kepada yang lainnya Lalu berkata Al-Hafidh Abdul Fida Himaduddin Ismail bin Umar al shahir bin Kathirin rahimahullahu ta'ala faslun pasal yang berikutnya apa yang terjadi di kota Madinah karena mereka telah mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar Siddiq sedang dalam perjalanan maka mereka terus menanti-nanti kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهم dan sungguh telah sampai berita kepada orang-orang Ansar tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah dan menujunya beliau kepada mereka yaitu kepada Madinah mereka telah mendengarkan berita itu fakanu kullu yaumin yakhrujuna ila al-harrah Maka apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah saking cintanya mereka dan rindunya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menjadi kaum muslimin. Namun mayoritas mereka belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya Rasulullah itu seperti apa, ya. Orang-orang Ansor juga ketika mereka bertemu Rasulullah enggak ada yang memotret Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pulang ke Madinah diperlihatkan ini foto Rasulullah, ini foto Rasulullah. nggak ada sama sekali. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengharamkan yang demikian. Asyadun nasi adaban yaumal qiyamatil musawirun. Siksaan yang paling kelas. Yang dirasakan oleh orang yang disiksa dalam neraka pada hari kiamat adalah mereka yang menggambar-gambar makhluk hidup. Nah, sehingga mereka menanti kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Pengennya mereka melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Kerinduan mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fakanu kulla yaumin yakhrujuna ila al-harrah sehingga mereka setiap hari mereka keluar menuju al-harrah. Mereka keluar menuju al-harrah. Dan yang dimaksud al harrah yaitu tempat-tempat atau satu daerah yang ada di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekitarnya itu adalah bebatuan-bebatuan yang hitam. Jadi ini daerah bebatuan disebut harrah dan uh, batasan haram yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ma bainal harratain antara dua harrah antara dua harrah ini dari satu arah ya adapun dari arah yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam al madinatu haramun ma bain airin ila thaur bahwa kota Madinah itu yang ditetapkan sebagai tanah suci antara bukit air sampai kepada bukit thaur Dari Bukit Air sampai kepada Bukit Thawr. Adapun dari arah yang lain antara Harrah menuju ke Harrah yang berikutnya. Nah, nah mereka keluar menuju Harrah. yakni ke pinggiran kota Madinah. Yantadhirunahu mereka menanti-nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terus mereka lakukan. Setelah mereka mendengarkan berita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan Mekah. Tiap hari setelah sholatul fajar mereka keluar. Pagi hari mereka nongkrong di sana mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terus berusaha melihat mungkin dari titik kelihatan ya perjalanan mereka sampai kemudian panas mulai menyengat baru mereka kembali. Besoknya begitu lagi. Mereka berangkat lagi di pagi hari menanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. panas menyengat, mereka tidak kuat lagi untuk berada di situ, baru mereka kembali lagi. Terus mereka menunggu dan menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. Falamma kana yaumu al-itsnain الثاني عشر من ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم maka tatkala bertepatan dengan hari Senin pada tanggal 12 dari Rabiul Awal di penghujung tahun 13 ya tahun 13 Hijriyah semenjak diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam afan tahun 13 semenjak diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul Naam. Wafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka hina ishtadda duha. Yani tiba di kota Madinah. Bertepatan dengan hari Senin ketika waktu duha di saat matahari sudah menyengat. Berarti apa? orang-orang Ansor yang biasanya nongkrong untuk menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah kembali. Begitu mereka kembali, Rasulullah kelihatan muncul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertepatan dengan hari Senin. Nah, Subhanallah, beliau lahir pada hari Senin. Beliau diangkat menjadi Rasul pada hari Senin. Beliau keluar meninggalkan Mekah pada hari Senin dan beliau tiba di kota Madinah juga pada hari Senin dan beliau meninggal juga pada hari Senin sallallahu alaihi wasallam wa kana qad kharaja ansaru yawma idzin dan itu adalah merupakan waktu yang ketika ansor sempat keluar mereka menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari falamma tala alaihim raja'u ila buyutihim dan pada saat mereka sudah lama menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan matahari telah mulai menyengat maka mereka pun kembali ke rumah-rumah mereka. Jadi mereka yang menanti justru tidak bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang pertama melihat Rasulullah. Subhanallah, qaddarallah masyafaat yang menanti-nanti justru bukan menjadi orang yang pertama mendapatkan Rasulullah yang tidak menantinya justru dia yang melihat pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi yang berkeras dengan agama Yahudinya. Justru dia tidak menginginkan tapi dia menjadi orang yang pertama melihat. Fakana awwala man basura bihi rajulun minal yahud maka orang yang pertama kali melihat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang dari kalangan Yahudi. Wa kana ala sathi utumihi. Dan ketika itu dia berada di atas ya, di atas atapnya, utum. Utum ini bagian atap itu yang kalau dibangun dari batu. Dia ada kebutuhan terus naik ke atas atapnya. Begitu dia naik melihat, wah oh, ini yang yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Ansar. Nah, dia orang yang pertama melihat. Padahal dia naik ke atas rumahnya itu bukan tujuan untuk menanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menanti Rasulullah adalah Muslimin. Nah, maka ketika dia melihat dari kejauhan bahwa kelihatannya mereka inilah yang dinantikan oleh orang-orang Ansar, fanada bi a'la sautih maka dia pun berteriak dengan suara yang paling lantang dia mengatakan kepada orang-orang Ansar ya bani qailah ya bani qailah <clears throat> wahai bani qailah nah disebut bani qailah orang-orang Ansar mereka disebut Banu Qailah disebabkan karena kaum Ansar ini terdiri dari dua suku besar, suku Aus, suku Khazraj. Nah, suku Aus dan suku Khazraj ini, Aus dan Khazraj ini sebenarnya bersaudara. Dari satu ibu yang ibunya bernama Qailah. Oleh karena itu orang-orang Ansar mereka disebut Banu Qailah. Nah, ini termasuk di antara nama masyhur mereka. Maka orang Yahudi tersebut dengan suara yang lantang dia mengatakan kepada orang-orang Ansar, "Ya Bani Qailah, wahai Banu Qailah, hadza jaddukum alladhi tantazirun. Ini adalah kakek kalian yang kalian tunggu-tunggu selama ini." Ini adalah jaddukum uh, uh, tidak diterjemahkan kakek ya di antara makna al-jadd an-nasib hadz bagian uh, iya bagian hadza jaddukum allazi tantadzirun ini adalah bagian kalian yang kalian tunggu-tunggu selama ini dalam riwayat yang lain orang yahudi mengatakan hadza sahibukum allazi tantadzirun ini adalah sahabat kalian yang kalian tunggu-tunggu selama ini. Fakharajal ansar fi silahihim. Maka keluarlah kaum ansar dengan membawa pedang-pedang mereka. Fatalaqawhu wa hayyawhu bitahiyyatin nubuwah. Maka mereka pun menemui Rasulullah dan mengucapkan selamat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tahiyatun Nubuwa, ucapan selamat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah itu yang mereka ucapkan tak disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari bahawa ketika kaum Ansar mereka mendengarkan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka mengatakan Jaa nabiullah Jaa nabiullah telah datang Nabi Allah, telah datang Nabi Allah. Ini yang mereka ucapkan. Ada disebutkan dalam beberapa kitab sejarah. Mereka menyebutkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terlihat dan tiba di Madinah, maka beliau disambut oleh kaum Ansor. Ya, demikian pula anak-anak para wanita sambil mereka mendendangkan syair ya dan mereka mengatakan tala al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina wada'a lillahi da' dan seterusnya ya akhirnya ini sekarang jadi nasyid yang masyhur dinyanyikan oleh mereka tala al badru alaina min thaniyatil wada' ya tala al badru alaina al badr yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah muncul badr badr itu kan bulan purnama di hadapan kami dari arah Taniyatul Wada. Taniyatul Wada yakni sebuah tempat Taniyatul Wada. Nah, dan ini riwayatnya tidak sahih sama sekali. Ini riwayat yang mungkar. Tidak sahih. Yang lebih menunjukkan kemungkarannya sebab kalau seorang berasal dari Makkah menuju ke Madinah itu tidak akan mungkin melewati tempat yang namanya Saniyatul Wada. Itu nggak terlihat. Arahnya berlawanan. Ya. Kapan orang Baru melewati Saniyatul Wada kalau dari negeri Syam menuju ke Madinah. Baru melewati Saniyatul Wada. Tapi kalau dari Mekah tidak akan melewati Saniyatul Wada. Lah gimana kok mereka mengatakan tala al badru alaina min Saniyatil Wada? yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Saniyatul Wada? Tidak. Nah, justru para sahabat mereka menunggu di Al-Harrah. Jadi arahnya berlawanan, bukan di daerah Taniyatul Wada. Ini juga menunjukkan tidak sahihnya apa yang disebutkan oleh sebagian mereka dalam menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan nasyid atau syair-syair tersebut. Tidak sahih. Fatalaqahu wa hayyahu bi tahiyatin nubuwah. ونزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقباء Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun singgah di Quba ala Kulthum ibnul Hidm di tempatnya Kulthum ibnul Hidm. Wa qila ada yang mengatakan bal ala Sa'ad bin Khaisamah di tempatnya Sa'ad bin Khaisamah yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam turun di tempat Banu Amr bin Auf. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa huwal athbat. Ini yang paling sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di tempatnya Banu Amr ibnu Auf. Wajah al-muslimuna yusallimuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdatanganlah kaum muslimin untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aktsaruhum lam yarahu ba'du dan mayoritas mereka penduduk Madinah ini belum pernah melihat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari dua orang yang berjalan ini sini Rasulullah di sampingnya Abu Bakar siddiq tua mana Rasulullah sama Abu Bakar Hah lebih tua mana umurnya Abu Bakar siddiq Naam sehingga ketika mayoritas mereka belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang mereka menyangka Abu Bakar itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana ba'dhum aw aktsarum yadhunnuhu Abu Bakr likathrati syaibihi. Dan sebagian mereka atau mayoritas mereka menyangka yang Rasulullah itu ya Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena yang paling banyak ubannya. Ya. Karena persangkaan mereka ya seorang rasul yang lebih tua Falamma ishtaddal har. Kapan mereka mengetahui bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satunya falamma ishtaddal har, maka tatkala panas menyengat qama Abu Bakrin bi thaubin yudhallilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah Abu Bakar dengan pakaiannya dengan satu pakaian lalu dia menaruh di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Rasulullah dari panas matahari. Jadi Abu Bakar yang berkhidmat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baru dari situ mereka berpikir, oh ini yang diberi pakaian, yang dilayani mestinya dia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatahaqqaqan nas, maka jelaslah bagi manusia kaum muslimin hina idzin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah sampai di sini insyaallah ya kawan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah